Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanah atas limpahan nikmatnya kita bisa sejenak bermajelis di tempat ini untuk kita mendengarkan ayat wal hadis. Semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Taib, majelis kita kali ini uh, mengingatkan untuk saya pribadi dan antum semuanya tentang betapa mulianya ya amalan tolabul ilmi, menuntut ilmu bukan sesuatu yang asing bagi kita semuanya, terkhusus ahli sunnah, tentang betapa pentingnya menuntut ilmu. Tetapi ikhwatil kiram banyak hal yang seringkali menjadikan kita ini uh, lemah semangat di dalam menuntut ilmu. Entah apa sebabnya, terkadang ada yang sebabnya adalah karena faktor usia, tua, waktu waktune, atau mungkin karena sibuk dengan dunia, ya, kesibukan dunia, atau mungkin karena sibuk dengan keluarga, atau mungkin asya, perkara-perkara. Nah, oleh karena itu pentingnya untuk kita senantiasa saling mengingatkan. Ya, kita semuanya butuh untuk saling mengingatkan fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin karena sesungguhnya ya mengingatkan itu akan memberikan faedah bagi kaum mukminin. Taib. Banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Ali Shallallahu Wasallam tentang keutamaan menuntut ilmu. Taib. Namun pada kesempatan ini ya kita bacakan salah satu dari hadis Nabi Ali Shallallahu Wasallam dan kemudian kita akan bacakan beberapa asar riwayat dari salaf. Al-Quranul Karim banyak menyebutkan keutamaan ilmu, menuntut ilmu, demikian pula juga dengan hadis. Di antara sabda Nabi Ali Shallallahu Wasallam adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Umamah Al Bahili. An Nabi Umamah radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ghada ila al masjidi la yuridu illa an yata'allama khairan au yu'allimu au yu'allimahu kana lahu ka ajri hajj taman hajjatuhu kata Nabi Ali salatu wasallam man ghada ilal masjid siapa ya datang ke masjid berpagi-pagi datang ke masjid la yuridu dia tidak meniatkan tidak ada tujuan illa kecuali an yata'allama khaira datang ke masjid untuk belajar kebaikan menuntut ilmu. Au atau yu'allimahu atau mengajarkannya. Datang untuk belajar atau datang untuk apa? Mengajarkannya. Kana lahu maka bagi dia ka'ajri hajin. Seperti pahala orang yang berhaji. Taman hajjatuhu. Sempurna hajinya. Nah. fadlun azim ikhwan. Ini salah satu hadis yang menunjukkan keutamaan yang besar dari menuntut ilmu. Tentunya mereka yang menuntut ilmu mukhlishan lillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yabtaghi bidzalika wajh Allah untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini rawahu Tabarani diriwayatkan oleh Imam Tabarani rahimahullah fil Kabir wa sahahahu Al Albani rahimahullah. Disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al Albani rahimahullah fi sahih targhib wa Terhib. Nah, dan hadis-hadis yang lain, Ikhwan, ya, sangat banyak menunjukkan apa namanya fadl keutamaan menuntut ilmu seperti sabda man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin siapa yang Allah kehendaki kebaikan ya, kebaikan apa saja kebaikan dunianya kebaikan akhiratnya kebaikan na'am jasadnya, kebaikan ruhnya. Taib yufaqihu fiddin. Maka Allah akan jadikan dia fakih terhadap agama. Nah, termasuk jasad orang akan baik. Karena Nabi Ali Shallallahu Wasallam mengajarkan kita perkara-perkara yang manfaat untuk jasad kita. Contoh misalnya, ya, Nabi Ali Shallallahu Wasallam membenci untuk tidur sebelum sholat apa? Isya wal hadithu ba'daha. Rasulullah tidak menyukai orang untuk tidur sebelum isya atau setelah isya kemudian apa? Ya, berbicara sampai kemudian mungkin menghabiskan waktu malam itu hal yang tidak bermanfaat. Taib ini yudir memadorotkan apa badan memadorotkan nama yang lainnya. Taib berikutnya ikhwan kita akan membacakan beberapa asar. Asar salaf. Jadi para ulama juga banyak mengingatkan kepada kaum muslimin untuk bersemangat di dalam menuntut ilmu. Di antara asar yang disebutkan, diriwayatkan adalah asar dari Abdullah bin Abbas, sahabat Abdullah bin Abbas, asar mauquf. Qala Qatadah, berkata Qatadah, qala Ibnu Abbas, berkata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Tadzakurul ilmi ba'da lailatin ahabu ilayya min ihya'iha sungguh memurajaah, mengingat kembali ya, ilmu sebagian malam, sebagian waktu malam, tidak seluruhnya. Ya. Menggunakan sebagian malam untuk mudhakaratul ilmi, memurojaah ilmu, ahabu ilayya, lebih aku cintai daripada min ihya'iha, menghidupkan seluruh malamnya untuk sholat. Nah, Qala Ishaq ibn Mansur, berkata Ishaq bin Mansur, Qultu li Ahmad ibn Hanbal. Saya bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, menanyakan tentang ucapan Ibnu Abbas ini. Qauluhu tadzakurul ilmi ba'da lailatin ahabu ilayya min ihya'iha. Wahai Imam Ahmad, Ibnu Abbas mengatakan menggunakan sebagian malam untuk mengingat-ingat ilmu, memurojah ilmu, lebih aku cintai daripada menghidupkan seluruh malam untuk sholat, ya, sholat sunnah. Nah, ayu ilmin arad, ilmu apa yang dimaksud wahai Ahmad? Bertanya kepada Imam Ahmad. Nah, kala Imam Ahmad ber, berkata menjawab, huwa ilmu alladhi yantafi'u bihin nas fi amri dinihim, yaitu ilmu yang manusia akan mengambil manfaat dari ilmu tadi dalam urusan agamanya. Yani ilmu din Taib. Maka Ishak bin Mansur bertanya lagi. Kultu saya bertanya lagi pada Ahmad. Fil wudu, apakah ini maksud berarti juga adalah fil wudu ilmu tentang wudu, wassalah, wassaum, puasa, walhaj, wattolak, tentang talak, wanahu, nahu dan yang semisal ini. Kala Imam Ahmad mengatakan na'am, iya. Ilmu itu. Nah. Oleh karena itu, al muslimin, Beruntung seandainya antum kita semuanya diberi oleh Allah kesempatan untuk mudzakaratul ilmi terlebih di masa muda. Ya. Kalau masa tua kita sendiri semuanya mengakui ya, sudah banyak kesibukan. Tidak seperti masa kita muda. Kesibukan keluarga, kesibukan anak-anak, ya. Yang ini sakit, yang ini minta ini, yang ini minta itu, ya. Yang ini ada hajat yang memang itu wajib untuk kita lakukan sebagai orang tua kita menyadari itu. Kesibukan kita. Kesibukan keluarga, kesibukan masyarakat barangkali. Nah, belum lagi hal-hal yang memang mungkin menjadi apa namanya tugas kita. Tapi memang beda usia muda dengan usia tua. Namun bukan berarti masa tua kemudian menghalangi kita untuk menuntut ilmu. Ambil sebagian waktu, ambil sebagian apa namanya kesempatan untuk kita duduk di majelis ilmu. Tetapi di sini lebih khusus ya para pemuda antum fi yakni quwwatin antum dalam keadaan memiliki kekuatan enam dalam keadaan memiliki banyak kesempatan fajtahidu. Naam. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Ini ucapan Ibnu Abbas yang kemudian diterangkan oleh Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah. Ada asar yang lain yang menunjukkan betapa mulianya ilmu dan betapa pentingnya untuk kita bersemangat di dalam menuntut ilmu. Qala Aliun radhiyallahu anhu, kafa bil ilmi syarafan an yadda'ihi man la yuhsinuhu wa yafrahu bihi idza nusiba ilaihi wa kafa bil jahli dhamman an yatabarra minhu man huwa fihi Kata Ali bin Abi Thalib, cukuplah menunjukkan ilmu itu sesuatu yang mulia. Manakala ya ada orang yang jahil mengaku dia berilmu. Berarti kan ilmu itu sesuatu yang apa? Berharga. Sampai orang jahil mengatakan, saya punya ilmu. Padahal tidak punya ilmu. Tapi dia ngaku aku. Kalau sesuatu yang jelek kan tidak mungkin orang mengaku aku. Saya maling. Kan tidak kan, Ikhwan? Maling itu kan jelek. Masa mengaku aku saya maling namanya. Nah, saya pendusta. Tidak mungkin ya. ya. Orang jahil mengatakan saya punya ilmu. Atau suka orang mengatakan dia berilmu padahal jahil, dia diam saja. Jahil tapi dikatakan berilmu. Cukuplah ilmu itu memiliki kemuliaan ketika ada orang yang mengaku dia punya ilmu padahal dia tidak memiliki ilmu. Dan cukuplah ilmu itu memiliki kemuliaan ketika ada orang yang jahil ya suka yafrah. Yafrah suka ketika ya dianggap orang yang berilmu. Nah. Taib. Ini ucapan Ali bin Abi Thalib. Tentunya jangan sampai kita seperti itu. Ya. Dikatakan orang berilmu padahal kita tidak memiliki kecintaan kepada ilmu. Bukan itu yang kita cari pujian manusia. Tetapi ucapan Ali bin Abi Thalib ini ya cukup menunjukkan bahwasanya ilmu itu sesuatu yang apa namanya? yakni mulia, syaraf. Sampai ada orang yang ya ya yatadhahar yakni ingin menampakkan dirinya berilmu ya dengan pakaiannya. Ya, jahil tapi pakai jubah, sorban yang apa namanya? Taib yang tebal namanya agar dikatakan sebagai apa? Syekh, dikatakan sebagai alim. Nah, wallahu alam. <clears throat> Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kita bacakan nih, Juan. Taib ucapan yang lain. Berkata <clears throat> Ibnu Mas'ud. Qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Karena pentingnya ilmu, dan agungnya ilmu Alkitab wa Sunnah, Ibnu Mas'ud berpesan, "Alaikum bil ilmi." Bersemangatlah kalian untuk menuntut ilmu. Menghadirinya, mendengarkannya, mencatatnya, menghafalnya, memurojaahnya, mengamalkannya, yakni segala sebab untuk mendapatkan ilmu. Alaikum bil ilmi, bersemangatlah kalian untuk menuntut ilmu qabla an yurfa'a, sebelum ilmu itu diangkat. Wa halakul ulama dan diangkatnya ilmu itu adalah diwafatkannya para ulama. Naam. Bersegera untuk menuntut ilmu sebelum wafatnya para ulama. Naam. Ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah. Nah, seperti dikatakan oleh Nabi Ali salatu wassalam. Nah, tentang saat di mana akhir zaman semakin dekat diwafatkannya para ulama, kemudian banyaknya orang-orang yang jahil. Nah, kemudian orang-orang yang jahil itu dijadikan sebagai mata kuasa jahil. Nah, tapi diposisikan, dikedepankan. Tidak mengerti maslahat, mafsadah, tidak mengerti al-hikmah, tidak mengerti nah, ilmu. Nah, maka yang terjadi adalah mata kerusakan. Nah, hatta idza lam yabqa alimun. Ketika orang-orang alim wafat, wafat tidak tersisa orang yang berilmu ittakhadhan nasu ru'usan juhala manusia menjadikan orang-orang jahil sebagai ru'us yang di depan fasuilu maka orang-orang jahil ini ditanya fa'aftau bi ghairi ilmin dia pun berfatwa tanpa ilmu fadallu wa adallu maka dia pun sesat dan juga menyesatkan Masyarul muslimin rahiman rahimakumullah ya. ini sedikit barangkali yang bisa kita baca dari asar. Nah, dan kalau kita ingin melihat asar para ulama, bisa kita baca di dalam banyak kitab para ulama seperti kitab Tadkiratus Sami' wal Mutakallim. Nah, dan juga yang lainnya ya, dari kitab-kitab para ulama yang mengumpulkan tentang bayan, penjelasan al-ilm, penjelasan ilmu alkitab, kitab was sunnah. Tidak lain ini ikhwan sebagai pengingat untuk saya pribadi dan antum semuanya untuk memanfaatkan umur kita untuk menuntut ilmu Nah, terlebih di akhir zaman yang seperti ini, di zaman-zaman yang kita betul-betul butuh kepada ilmu, butuh butuh kepada bimbingan Alkitab was sunnah. Hadza wallahu alam, naktafi hadzal qadri wa sallallahu wasallam ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.